keutamaan yang berkaitan dengan majelis seperti yang sedang kita lakukan pada sore hari ini yaitu majelis ilmu yang semoga terhitung di antara di antara majelis zikir majelis yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat dan majelis yang memiliki keutamaan yang sekian banyak Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang rahmati Allah, saya tidak bosan untuk selalu menyampaikan keutamaan majelis demikian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bertemu dengan para sahabat yang sedang duduk-duduk di majelis. Kemudian beliau tanya, Ma'ajalasakum Apa sih yang membuat kalian duduk-duduk di sini. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, jalasna natada karul Islam, natada karul Islam, wa alina." Ya Rasulullah, kita duduk-duduk di sini dalam rangka untuk membicarakan Islam dan dalam rangka untuk mengingat-ingat membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah limpahkan kepada kita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi dengan sumpah menekankan lagi Allah demi Allah kata Nabi Ma ajlasakum illa dzalik Apakah memang benar kalian duduk-duduk di sini itu niatnya seperti yang Anda ungkapkan di atas? Maka para sahabat mengatakan, "Wallahi ya Rasulullah, ma sana illa dalil." Tidak ada yang mendorong kami ya Rasulullah kecuali niatan untuk membicarakan Islam dan mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan Wallahi lam astakhlifkum tuhmatan lakum Demi Allah Saya bersumpah untuk kalian Bukan karena saya menuduh kalian yang tidak-tidak Walakin atani Jibril anifan Akan tapi baru saja Jibril datang kepadaku Annahu akhbaroni Anallaha yubahi bikum malaikatahu Jibril baru saja datang kepadaku dan menghabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Maka sungguh ini keutamaan yang sangat besar Bapak-bapak dan ibu sekalian yang rahmati Allah Dan kita pun berharap Mudah-mudahan majelis kita pada sore hari ini Termasuk di antara majelis yang terhitung majelis ilmu Dan dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat Allah Swt. Demikian juga ibu-ibu, bapak-bapak yang rahmati Allah, kita berharap duduknya kita di majelis seperti ini sebagaimana pula yang disampaikan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa hafazhumul malaika wa humur rahma, wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang berkumpulnya itu dalam rangka untuk membicarakan dalam rangka untuk mentilawah mempelajari, mentadabur, berusaha untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang ada dalam kitab Allah tidak lain yang pertama kata Nabi kita para malaikat akan ikut bergabung di majelis tersebut dan bergabungnya malaikat mereka betul-betul ribut li talibil ilmi kepada para pencari ilmu yang ada di masjid dan karena memang tumpuan harapan itu hanya kepada orang-orang yang mereka mencari ilmu yang mengerti tentang agama Allah Subhanahu taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kalau kita tidak bersama dengan malaikat, itu kita akan bersama dengan syaitan. Itu sudah merupakan kepastian. Rasulullah SAW pernah mendampingi Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu Abu Bakar sedang dicaci maki sama seseorang. Kemudian Abu Bakar diam, tidak membalas, bersabar, nerimo apa yang ditimpakan kepadanya, tidak marah, Malaikat ada di situ dan mendoakan untuk Abu Bakar. Caci makiannya tensinya tambah lagi. Tambah nemen. Kata orang sabar ya sabar ning raiso sabar ono watesi Abu Bakar Asidik reaksi menghadapi caci makan itu tambah ada reaksi, ada reaksi. Walaupun tentunya Raksasa Bakar nggak seperti kita, Pak. Langsung muntap, nggak begitu. Abu Bakar sekedar membalas. Lalu Rasulullah SAW tahu-tahu kemudian pergi. Dikejar oleh Abu Bakar ya Rasulullah, engkau ketika tadi aku dicaci maki dan aku diem, engkau tetap di sampingku dan kelihatan ribut. Tapi begitu aku membalas orang itu ya Rasulullah, ternyata engkau kemudian pergi. Apa kata Nabi ya Abu Bakar? Ketika Anda tadi dicaci maki dan kemudian Anda tidak membalas, malaikat yang mendoakan Anda dan membalas caci makian orang untuk Anda. Dan saya suka. Tapi ketika Anda sudah mulai membalas, malaikat pergi, syaitan yang datang. Dan saya tidak sudi duduk dengan syaitan. Kita apabila tidak bermajlis dengan para malaikat, sungguh syaitan yang akan mendekat kepada kita. Yang kedua kata Nabi, "Waghasiyat humur rahmah." Allah Subhanahu wa taala akan curahkan rahmat kepada orang-orang yang ada di majlis. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahmat itu lawan daripada laknat. Orang yang dilaknat, orang yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang dicurahkan rahmat artinya orang yang hidupnya itu disayang Allah dan jauh dari jauh dari laknat kehidupan. Orang-orang yang mereka berada di majelis ilmu, di majelis zikir, di majelis pengajian maka benar-benar mereka akan dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan kita termasuk di antara minal marhumin orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sungguh ini adalah hal yang sangat kita harapkan karena apabila orang tidak hidup dalam suasana dirahmati Allah dia akan hidup dalam suasana dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu di antara sebab Bapak Ibu yang rahmati Allah, sebab kita dirahmati oleh Allah apabila kita punya perhatian terhadap ilmu agama yang telah diajarkan oleh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang nabi itu diutus oleh Allah Kata orang Jawa keroyo-royo. Tahu enggak Pak keroyo-royo? Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi sampai nabi betul-betul menanggung segala penderitaan, caci makian nabi terima, umpatan nabi terima, bahkan intimidasi nabi terima, semata-mata Nabi ingin menyebarkan dan ingin melu dan ingin menyampaikan hidayah kepada manusia tanpa Nabi pedulikan apa yang menimpa dirinya. Bapak-bapak, ibu ibu yang rahmati Allah, ini kasih sayang Nabi yang sangat besar. Ketika Rasulullah SAW pulang dari Taif, berdakwah ke kampung Taif, menawarkan untuk menawarkan Islam kepada para pembesar-pembesar Taif yang Nabi sangat berharap para pengusaha al itu mau menerima. Ternyata, Bapak sekalian, para pembesar Taib betul-betul justru bersikap ketus. Bahkan mereka bersepakat untuk mengusir Nabi dari kampung Taif dan cara mengusirnya itu dengan sangat tragis. Penduduk kampung tidak tua, tidak muda, tidak laki tidak perempuan dikumpulkan berjajar untuk melempari Rasulullah SAW seperti mengusir anjing dari perkampungan. Coba bayangkan Pak, apabila kita digitukan kira-kira rasanya kayak apa gitu. Tuh diperengkulangi, saat uh, melempar batu atau dia melempar apa untuk mengusir Nabi. Sampai betul-betul Nabi sedih. Berjalan cukup panjang. Sempat Nabi beristirahat, merenungkan tentang kenyataan yang ada. Apa kata Nabi diantaranya, "Ya Allah, Sungguh aku tidak peduli dengan semua perkara yang menimpa diriku ya Allah Yang penting engkau ridha dengan apa yang aku lakukan Dan Nabi sedang dalam keadaan menawarkan agama Allah kepada manusia Lalu Nabi mendapatkan naungan awan dan di situ ada Jibril mengucapkan salam kepada Nabi. Kemudian ada pula malaikat gunung yang diutus oleh Allah. Lalu menyampaikan kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, kalau engkau mau, aku diperintahkan oleh Allah melakukan apa yang engkau kehendaki. Kira-kira kalau bapak-bapak, ibu-ibu ditawari gitu diapakan kira-kira? Diterima nggak? Kalau mau ya Rasulullah, gunung ini, dua gunung ini akan aku angkat untuk menghancurkan penduduk Taif. Gimana bu? Kenapa pak? Kira-kira pak? Nabi, masya Allah. Apa kata Nabi? La, tidak wahai malaikat. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wa la yusriku bi syai'an. Wahai malaikat, enggak, bukan itu yang aku inginkan wahai malaikat. Bahkan aku sangat ingin sekali seandainya nanti dari tulang sulbi mereka itu Allah akan mengeluarkan, melahirkan generasi berikutnya yang benar-benar hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Ini subhanallah bagaimana Nabi luar biasa di dalam upaya untuk menyebarkan rahmat kepada manusia sehingga betul-betul Nabi rahmatan lil alamin. Dadanya sangat lapang, semangatnya sangat tinggi untuk menyampaikan hidayah Islam, sangat bersabar dengan apa yang menimpa Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam Semuanya itu dalam rangka betul-betul supaya hidayah Islam itu menyebar di tengah-tengah masyarakat. Tidak peduli apa yang Nabi terima dari pelakuan manusia. Wa nazalat alaihi musakina dan Allah akan turunkan ketenangan. Bapak Ibu sekalian, insya Allah tidak ada majelis yang lebih membuat manusia hatinya tenang seperti majelis ilmu sehingga betul-betul hatinya tenang, tenteram. Coba ibu-ibu, bapak-bapak bisa bandingkan ketika bermajelis di majelis uang, majelis orang nyetor uang, walaupun uangnya sekepok, sekepok, sekepok, sependel, sependel, sependel diterima semuanya. Majelis terima uang dengan majelis kita kita ketika kita di masjid duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala minta maaf Pak. Ibu-ibu sekalian, kira-kira mana yang lebih mewariskan ketentraman dalam hati kita? Kalau kita mau jujur insya Allah rasanya tenang. Ibu-ibu bagus kalau ketika haji ketika haji yang tiap hari sibuk dari hotel ke haram, hotel ke haram, hotel ke haram. Oh, Hati itu rasanya tenang. Lupa semuanya kesibukan dunia yang ada itu betul-betul tenang. Baru ketika sudah pulang ke sini, oh ingat semuanya kesibukan kembali menyibukkan hati kita. Majelis kita di masjid mengingat Allah, insya Allah itulah betul-betul yang akan mewariskan ketenangan dalam hidup kita. Dan itu sesungguhnya akan menjadi seperti itu apabila 24 jam segala aktivitas kita, walaupun kita di kantor, walaupun kita di sawah, walaupun kita di jalan, walaupun kita sedang kemana, tetapi apabila hati kita betul-betul mengingat Allah Subhanahu wa taala, sungguh hati akan betul-betul dalam keadaan tenang. Ala bi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu hati betul-betul tenang. Ketika kita kena musibah, lalu hati kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah musibah itu betul-betul hati kita pun merasakan dengan tenang karena ini merupakan bagian takdir Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menerima nikmat, kita ingat nikmat itu datang dari Allah, hati kita akan tenang sehingga tidak dibuat gelisah untuk melakukan perbuatan maksiat wa dzakarahumullahu fi man indah dan Allah akan banggakan orang-orang yang di majelis itu di sisi para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, betul-betul kita berharap mudah-mudahan majelis kita termasuk Allah limpahkan keutamaan-keutamaan di antaranya dua hadis yang kita sebutkan di atas. Yang kedua, saya sangat berterima kasih kepada para bapak dan para sesepuh, para sesepuh kalau di sini apa namanya Sesepuh Sami. Bapak-bapak sesepuh yang telah memberikan kesempatan kepada saya pribadi khususnya untuk bisa silaturahim yang pertemuan kita insya Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala kita bertemu karena Allah dan kita berpisah pun juga karena Allah insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang dikatakan Nabi sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli Yau la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan yang Allah yang akan Allah lindungi saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah di hari kiamat. Ketika matahari Allah dekatkan dengan jarak satu mil, Manusia dibanjiri dengan keringatnya sesuai dengan kadar amalnya. Ada orang-orang yang akan mendapatkan pelindungan Allah. Satu di antaranya adalah orang-orang yang mereka itu mencintai karena Allah. Mereka istama'a wa tafaraqa alaih. Bertemunya dan berpisahnya adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan kita kecuali ikatan iman dan ikatan akidah, ikatan kita sebagai hamba Allah yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan kita berharap yang demikian. Yang ketiga, Bapak sekalian, insya Allah kita akan sedikit mengupas dalam kajian kita pada sore hari ini apa yang diberitakan Nabi Orang-orang yang Allah kandaki kebaikan baginya. Tentu apabila kita ditanya, Bapak Ibu yang rahmati Allah, apakah Anda ingin seandainya Anda dikendaki kebaikan oleh Allah? Kira-kira jawabannya apa? Tentu insya Allah Bapak Ibu kita sepakat bahwa kita sangat ingin seandainya kita di antara orang-orang yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hadis Nabi yang menyebutkan tentang perkara ini. Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, maka bisa kita bacakan di antaranya yang pertama, Nabi mengatakan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Barang siapa yang Allah kendaki kebaikan baginya, Allah akan memahamkan dia tentang agama. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man arada, man arada Allah bi abdihi al khairo istakmalahu." Barang siapa yang Allah mengendaki kebaikan baginya, Allah akan mempekerjakan hamba itu. Yani hamba itu akan diangkat oleh Allah sebagai pegawai Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, kaifa yastamilu?" Ya Rasulullah, bagaimana Allah menjadikan si fulan menjadi pegawainya Allah? Nabi katakan, "Liwafiquhu li amalin saleh qabla mauti." yaitu dengan cara Allah memberikan taufik kepada orang tersebut untuk selalu beramal saleh sebelum kematian menjemput dirinya. Yang ketiga, di antara hadis Nabi yang mengatakan tentang ini, man aradallahu bihi al khaira, man aradallahu bi abdihi al khaira, barang siapa yang Allah kendaki dari hamba ini kebaikan, ajjalalahu uqubah fid dunya. Allah akan mempercepat balasan tentang keburukannya di dunia sekarang ini sehingga dia kembali ke akhirat itu betul-betul bersih tidak lagi membawa dosa dan telah Allah sempurnakan pembalasannya di dunia dan ini sungguh pemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang keempat di antara hadis Nabi SAW, ma'u'tiya ahadun ata'an khairun wa awsa minas sabri tidak ada pemberian Allah yang lebih baik dan lebih luas yang Allah berikan kepada seorang melebihi kesabaran yang Allah berikan kepada seseorang. Bapak-bapak, ibu-ibu, itulah di antara hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang masalah seandainya seseorang dikendaki kebaikan oleh Allah. Sebelum kita menyampaikan beberapa hadis yang telah kita bacakan, Bapak-bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sedikit sebagaimana Nabi tadi di awal kita sampaikan riwayatnya natadakarul Islam wa mamanna alaina kita tahadus binikmatillah. Kita mari sedikit mengingat membicarakan tentang nikmat Allah yang berkaitan dengan nikmat Islam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah yang Allah berikan para kita ini sangat banyak. Sangat banyak. Bahkan kita tidak sanggup untuk menghitung nikmat Allah seandainya kita ber, walaupun berusaha keras membuat kalkulasi tentang semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah di antara penegasan Allah kepada kita. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun yang kita rasakan dari nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bapak sekalian, hari ini sekarang kita ini duduk di masjid, nikmat apa yang sedang kita rasakan? Coba apa? Coba aja pak. Apa nikmat apa yang sedang kita rasakan pak? Dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa banyak, sangat banyak. Kita bisa duduk di masjid, nikmat atau enggak pak? Nah, Bisa duduk di masjid sambil ngantuk, nikmat atau enggak pak? hikmah nggak bisa ngantuk itu penyakit. Sehingga masya Allah bisa ngantuk itu nikmat. Hanya kalau ngantuk di masjid itu tidak pas pak. <laughs> kalau pas ngantuk di pengajian itu kurang pas. Walaupun sudah juga nikmat juga. Tapi ada yang lebih nikmat lagi seandainya dia duduk dan tidak ngantuk. Kemudian, masya Allah pak, kita bisa duduk di masjid, bisa nekuk kaki, nekuk nekuk punggung, itu nikmat. Ada orang yang nggak bisa nekuk punggung, Pak. Bisanya itu kalau nggak ngeblat begini, berdiri begini. Coba, masya Allah. Bayangkan, kalau nggak ngeblak begini, ya begini. Oh, sehingga kita bisa nekuk-nekuk gini. Wah, masya Allah, alhamdulillah. Mulet Tahu mulet nggak pak? Orang bisa mulet itu apa namanya kalau senyawa Mulet. Ya mulet. Oh itu nikmat luar biasa apalagi bujang itu nikmatnya puncaknya mulet itu. Mulet. Ini nikmat semuanya pak. Ibu-ibu, bapak-bapak terasa nggak? Kalau sekarang itu sedang betul-betul menjadi orang yang dunia seisinya di tangannya. Kerasa nggak pak? Nabi kita mengatakan begini. Mangkana aminan fisirbih. Barang siapa yang dia pada harinya itu dilewati dengan aman. Hari ini bapak-bapak ibu-ibu sedang merasa aman gak? Gak ada teror, gak ada SMS ancaman. Oh ini adalah ketenangan hidup sehingga tidak mengusik kegelisahan, ketenangan jiwa kita. Yang kedua, mangkana aminan fisirbi. Kemudian wa mu'afan fi jasadi. Jasadnya itu sehat. Bapak-bapak, ibu-ibu sehat. Sekarang ini, insya Allah kita semuanya datang sini dalam keadaan sehat sehingga kaki kita bisa melangkah, tangan kita bisa kita gerak-gerakkan, kemudian kita bisa duduk dengan enak. Bapak-bapak yang sudah sepuh, udur kalau soal lendet-lendet. Dan saya sarankan lendet-lendet, Pak. Tahu lendet-lendet nggak Pak? Nyandar. Lendet-lendet untuk bapak-bapak sesepuh, bapak sepuh itu saya sarankan lendet-lendet. Karena geger ini sudah dipakai puluhan tahun. Perlu dibantu dengan lendetan. Mudah-mudahan lebih bisa tahan duduk dibandingkan dengan kalau kita nggak lendetan, nggak betah duduk. Kemudian wa indahu kutu yaumi dia memiliki apa yang dimakan pada hari itu. Bapak-bapak, ibu-ibu ada yang cadangan yang dimakan, Pak? Ada. Alhamdulillah. Berarti pertama aman, kedua sehat, ada yang dimakan. Apa kata Nabi? Ka'annahu khizat lahu dunia seakan-akan dia telah diberikan oleh Allah dunia dan seisinya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah, mari kita renungkan sedikit apa kata Nabi kita ini. Seandainya minta maaf, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu jadi orang yang kaya, raya, Sugim blegedu kata orang Jawa Masya Allah uangnya turah-turah Melimpah di mana rekeningnya itu ada di semua bank di yang dibuka di kota ini ada semuanya dan gendut-gendut Masya Allah uangnya banyak tapi minta maaf Pak ada ancaman masuk ke HP Nanti jam 7 Bapak sudah pindah ke kuburan Gimana? Oh uang yang sudah berbagor bagor berkarung-karung Gendut-gendut rekening itu sudah semuanya nggak ada nggak ada artinya lagi. Kalau harus kemudian sebentar lagi pindah ke kuburan. Atau kita aman, masya Allah Kemudian cadangan makanan turah-turah wong kaya raya. Mau ambil apa aja ada. Tapi minta maaf Pak, ibu-ibu sedang setruk. Ditinggal ngatang-ngatang di bangsal. Sudah di situ WC-nya, kamar mandinya, segala macamnya di situ. Oh, semuanya menjadi tidak berarti ketika badan seperti ini. Sehingga benar-benar bahwa nikmat ini nikmat yang sangat besar. Termasuk ada cadangan makan yang kita makan, Harun al-Rashid, Harun al-Rashid, seorang khalifah yang kekuasaannya luas, kekayaannya melimpah banyak. Kemudian satu saat dia meminta minum kepada pengawalnya dan ulama ini mengambilkan minum. Kemudian kata si ulama setelah memberikan minum, Sebentar Tuhan, bagaimana seandainya minuman ini tertan dari Tuhan, kemudian mau berapa Tuhan bayar minuman ini? Kata Harun Ar-Rasyid, nisfu mulki. Dengan separuh kerajaanku akan aku bayar. Karena butuhnya minuman untuk memasukkan ke tubuhnya. Kemudian ketika dia telah minum, Sang ulama pun mengingatkan pada Harun al rasyid sebentar tuan, seandainya minuman yang tuan minum itu kemudian tidak bisa keluar dari tubuh, dengan berapa tuan ingin membayar untuk mengeluarkan minuman itu? Nisfu mulki, dengan separuh kerajaanku. Subhanallah, satu gelas minuman seharga satu kerajaan yang sedang di pangkunya mahal mahal. Sungguh tiga perkara inilah kata Nabi, barang siapa yang Allah berikan padanya rasa aman harinya, kemudian dia sehat badannya, kemudian dia memiliki cadangan makan yang cukup pada harinya, sungguh dia seakan-akan dunia betul-betul di tangan dia. Bapak Ibu yang ramai ke Allah, akan tapi apabila kita sekedar memiliki nikmat ini nggak cukup dan akan menjadi tidak berarti apabila kita tidak menjadi seorang muslim. Apabila kita tidak menjadi seorang muslim. Sehingga dikatakan oleh seorang ulama, "Idza dakhaltal qabr wa ma'akal Islam fa'absir." Apabila anda masuk kubur alias Anda mati kemudian dikubur sedangkan Islam bersama dengan Anda faabshir bergembiralah Anda kenapa karena keislaman kita akan menjadi modal utama betul-betul bisa menggapai keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala seandainya kita tidak memiliki keislaman Mari kita nanti telah sedikit apa yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Satu-satunya ketika orang dia di akhirat dan tidak memiliki keislaman, satu yang diminta. Rubama yawaddu alladhina kafaru laukanu muslimin. Orang-orang kafir mereka betul-betul pada itu berangan-angan Seandainya dia dulu adalah muslimin Satu-satunya yang diangan-angankan orang tidak punya keislaman Adalah Islam seandainya dulu dia waktu hidup Sebagai seorang muslim Bapak sekalian Berapa sih harga nikmat Islam yang Allah berikan kepada kita ini? Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa satu-satunya alat tukar untuk kita menebus kesengsaraan di hari pengadilan Allah di hari akhirat kelak hanyalah keimanan kita kepada Allah dan keselamatan yang kita miliki. Allah tidak menerima tebusan lain. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا Pada hari ini Allah tidak lagi menerima tebusan dari kalian baik orang munafik dan dari orang-orang kafir. Allah sudah tidak menerima tebusan lagi. Tebusan yang berlaku tinggal tebusan iman. Itulah yang Allah sebutkan dalam ayatnya yang mulia ibu sekalian dan para jamaah yang rahmati Allah. Yang Allah mengatakan, يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله Wahai orang-orang yang beriman Wahai orang-orang yang hatinya telah tertanam iman, mau nggak aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang dengan itu kalian betul akan selamat dari adab Allah Subhanahu wa taala? Apa itu? Kalian beriman kepada Allah, kalian beriman kepada Rasulullah, kalian betul-betul mengerahkan harta dan jiwa Anda untuk totalitas berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala maka ini menjadi sebuah penebus dari kesulitan adab yang akan kita terima kelak di hadapan Allah. Bahwa itu sekalian rahmati Allah, satu-satunya akan Allah jadikan tebusan adalah ini. Saat kita menghadapi hari yang sangat dahsyat, Suasana yang sangat ngeri. Hari-hari yang Allah tidak menerima lagi tebusan dengan harta dan anak. Hari itu kata Allah Subhanahu wa taala yang kesengsaraannya sangat luar biasa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha تسأل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله katakan Wahai manusia bertakwalah anda kepada Allah Subhanahu wa taala Ya Rabb Ya Allah untuk apa engkau perintahkan hambamu bertakwa kepadamu ya Allah Untuk apa engkau perintahkan hambamu untuk salat, puasa, zakat, haji, taat, menjauhi maksiat Untuk apa ya Allah Engkau perintahkan itu semuanya Inna zalzalatas sya'a Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat sangatlah dahsyat Bagaimana dasarnya kegoncangan hari kiamat? Yauma taro yauma nahatat halu kullu muryatin amma albat. Hari-hari yang Anda akan lihat setiap wanita yang sedang menyusui akan dia lemparkan susuannya. Dan hari-hari yang Anda akan melihat wa kullu hamlin hamlaha akan berguguran setiap wanita yang hamil. Dan hari yang Anda akan lihat wataron nasa Hari-hari yang akan lihat manusia bagaikan mabuk sempoyongan. Padahal mereka tidak sedang mabuk Walakinna adab Allah syadid Tapi mereka sedang merasakan adab Allah yang sangat keras Bapak-bapak ibu ikan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Hari yang seperti ini ibu Bos kalian, tidak ada yang menyelamatkan kita dan mengamankan kita yang membuat kita nyaman di hari yang sangat dasar seperti ini kecuali tinggal keislaman dan keimanan kita dan amal yang kita miliki. Harta dan anak kita Orang-orang yang mereka berharta dan mereka punya anak-anak yang banyak Maka hari-hari seperti ini berlaku seperti yang Allah katakan يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا إلا من أتى الله بقلب سليم hari-hari ketika harta dan anak-anak kita yang laki-laki yang kita banggakan sudah tidak berguna lagi kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bertakwa hati yang membawa keimanan dan keislaman hati yang telah menyiapkan di dunia dengan amal-amal soleh Harun al-Rashid Pemilik kerajaan yang luas Pemilik harta yang banyak Ketika beliau sedang dalam kondisi diranjang kematian sakaratul maut Telah dekat datangnya kematian dia rasakan maka beliau tinggal mengingat sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala apa yang beliau katakan bahwa sekali rahmati Allah ini firman Allah ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية Aduhai Hartaku yang banyak Sudah tidak berguna lagi Aduhai kekuasaanku yang luas Telah hancur binasa Sehingga harta yang melimpah Kekuasaan yang luas sudah tidak ada gunanya lagi pada hari ketika dia harus dijemput oleh malaikat maut ketika dia di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah sekarang ini kita mengejar harta dengan segala cara Sebagian orang bahkan tidak peduli dengan halal dan haram Ketahuilah akan datang hari Seluruh harta yang kita kumpulkan dengan segala cara sama sekali tidak akan berguna di hadapan Allah Ta'ala betapapun banyaknya. Minta maaf Pak, ribut kalian. Selama bapak-bapak, ibu-ibu kerja setiap hari sudah terkumpul emas berapa kilogram? Berapa Pak? Simpanan di rumah emasnya sudah berapa kilo Pak? Kalau ibu-ibu sudah punya simpanan emas, ada yang 80 kilo, ada yang 70 kilo, Mas Kardi, Pak. Seandainya, Pak, di tangan kita adalah emas yang besarnya satu bumi berapa ton, Pak? 8 ton. Kelungkung ini kalau ditimbang berapa berapa ton ya, Pak? Seandainya Bumi ini bentuknya emas dan itu di tangan satu orang. Coba kita dengarkan apa kata Allah Subhanahu wa taala. Innal kafaru wa matu wa hum kuffarun falay yuqbala min ahadi mil'ul ardi dahaban wala wiftada Orang-orang yang kafir Seandainya sampai matinya itu dalam keadaan kafir, dia tidak menjadi seorang muslim, maka seandainya dia memiliki emas sebesar bumi, kemudian pengen sekali dipakai untuk menebus adab Allah Subhanahu wa taala, fala yuqbala sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara makna dalam bahasa Arab itu adalah selamanya, sepanjang masa. Orang Jawa bilang sajeng dumlek. Tahu enggak, Pak? Sakjek dumlek mbok yo ono nganti mbok yo nganti ono bling bosok, mbok yo ono nganti bakdo kucing, itu tidak akan bisa terwujud seandainya dia berusaha untuk menebus adab walaupun dengan emas sebesar bumi. Dalam ayat yang lainnya Allah katakan begini, Bapak sekalian, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ah laftadau bihi min adab min su'i adabi yaumil kiamah. Seandainya orang yang zalim, orang-orang yang di dunia tidak memiliki keislaman, dia durhaka kepada Allah yang telah menciptakannya, seandainya dia memiliki bumi dan seisinya dilipatkan dua kali lagi sehingga dua kali lipat kekayaan bumi milik dia semuanya. Pasti kata Allah. Pasti akan dia gunakan untuk menebus adab Allah Subhanahu wa taala tetapi Allah tidak akan terima. Bapak-bapak Ibu sekalian rahmati Allah. Sungguh demikian Allah menunjukkan tentang mahalnya harga keislaman yang kita miliki. Dan hari-hari itu kita tidak bisa lagi mengandalkan orang per orang Saudara kita yang jenderal, saudara kita yang menteri, saudara kita yang bahkan presiden atau bahkan penguasa dunia, atau bahkan mereka orang terkaya di dunia. Seandainya ada orang yang paling nikmat di dunia, Pak, dari lahir ceprot sampai mati masuk kubur itu belas nggak ada pernah rekosonya itu nggak ada. Enak toh adanya itu enak dari awal sampai akhir. Itu nggak pernah kejangkitan, nggak enak itu, nggak pernah. Enak toh adanya itu. Nabi pernah katakan begini, begini yu'ta yaumal kiamati bi ami ah bi ami ahli dunia min ahli nar akan didatangkan oleh Allah kelak dari kiamat orang yang paling nikmat di dunia bukan hanya sekelungkung Pak bukan hanya sekelungkung bukan hanya sembali, akan tapi sedunia. Orang yang paling mendapatkan kenikmatan dari penduduk dunia bi ami ahli dunia. Tapi dia ini min ahli nar. Dia termasuk di antara penduduk neraka. Fayus bagosip Kemudian dicelupkan sekali celupan ke neraka. Lalu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Hal ra'aita na'iman qad Wahai hambaku, apakah Anda merasakan kenikmatan walaupun sesaat? Apa kata dia? La ya Rob. Sama sekali tidak ya Rob. Maka ratusan tahun yang dia rasakan di dunia nikmat, maka betul lenyap dengan sekali dicelupkan ke dalam azab. Maka sungguh tidak berarti tentang nikmatnya kehidupan orang di dunia kalau harus dia kemudian melepaskan agama dia. Bapak sekalian, hari-hari itu setiap orang tidak peduli dengan orang lain. Walaupun itu orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang di dunia betul-betul mereka adalah sahabat karib kita, sahabat kental kita. Bahkan seorang anak tidak peduli dengan ayah, ayah tidak peduli dengan anak, ibu nggak peduli dengan saudaranya, dengan anaknya, dengan suaminya, suami dengan istrinya. Hari-hari yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughnih Hari-hari yang setiap orang akan lari dari saudaranya, lari dari ibu dan ayahnya, lari dari istri dan anaknya. Ini semuanya orang-orang yang terdekat dengan dia, saudara, ibu, ayah, istri, anak yang tiap hari mereka kumpul di rumahnya. Tetapi akan datang hari mereka tidak peduli dengan kita, bahkan lari dari kita. Saat itu setiap orang sibuk dengan urusan mereka masing-masing bahkan ibu-ibu, bapak-bapak yang rahmati Allah, sekedar bertanya pun tidak. Wala yas'alu hamimun hamima. Hari itu orang tidak sempat bertanya kepada kawan dekatnya sekalipun. Ibu-ibu bisa bayangkan, Seandainya bapak-bapak selama ini ngurus anak dari kecil dan sampai besar dibesarkan sehingga nguras harta, tenaga, pikiran, Kemudian bapak-bapak minta maaf sedang tergeletak di bangsal. Kemudian sang anak ini lewat tapi ngelirik pun enggak. Coba bayangkan Pak. Betapa ngenesnya hati kita. Hari itu setiap orang yang ada bahkan bukan semangat menolong, tapi semangat mengorbankan orang lain. Seandainya bisa, يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى Allah katakan Wahai manusia Ketika mata manusia terbelalak saat mata manusia terbelalak yubassarunahum mereka bukan saling tidak melihat mereka bahkan saling melihat satu dengan yang lainnya dengan kondisi mata yang terbelalak, pandangan yang kosong. Hari-hari yang demikian, kengerian telah di depan mata, maka orang-orang yang di dunia mereka mujrim, suruh salat tidak salat, suruh puasa tidak puasa, suruh zakat tidak zakat, suruh haji tidak haji, mereka tidak mau taat, mereka bermaksiat, mereka mengumbar aurat, mereka berzina, mereka minum khamr, mereka tinggalkan segala perintah agama, mereka tidak peduli dengan apapun yang Allah perintahkan, Allah larang, maka pada hari itu benar-benar mereka berangan-angan seandainya bisa menebus azab walaupun dengan anak kandungnya sendiri. Bapak Ibu sekalian minta maaf. Di dunia ini Siapakah orang yang paling tulus kecintaannya kepada seseorang? Tidak ada yang lebih tulus dibandingkan dengan seorang ayah kepada anak atau ibu kepada anak. Bapak sekalian minta maaf. Saatnya ibu-ibu sedang hamil, kemudian diperintah dokter bu minta maaf, ibu harus sesar. Dan minta maaf terpaksa harus disampaikan ini tinggal pilih ibu yang selamat atau bayinya yang pengen diselamatkan. Jawaban seorang ibu yang betul-betul tulus dia mencintai anak, dia akan bilang, "Wahai dokter, silahkan anak saya bagaimana caranya selamat walaupun saya tidak." Itu karena tulusnya orang tua kepada anak. Kalau di kampung Pak, minta maaf di kampung seperti kampung saya yang rata-rata petani yang kalau dia kerja pagi sampai sore, kata siang sampai sore, kata orang Jawa, sampai gegerit hengkek, sampai melong-melong, sampai elek. Kata dia, nak bapakmu rapopo jadi wong elek, sing penting kue mulio. Paham gak Pak? Gak apa-apa nak. Bapakmu itu jadi jelek kayak gini, gegerit, dengkek, nanti nekuk-nekuk, nganti bungkuk. Gak apa-apa nak. Yang penting kamu bisa mulia gak seperti bapakmu. Itu bapak ibu yang kumpul-kumpul keuntungan tiap hari seribu, dua ribu, sepuluh ribu, lima puluh ribu. Sampai kumpul-kumpul kemudian setelah ngumpul banyak. Itu anaknya pulang dari kota pak bayar SPP uangnya dikeruk Wis gondolen nak, bapakmu rapopo, duitnya gondolen kabeh. Orang tua ikhlas. Masya Allah, ketulusan orang tua yang sangat luar biasa kepada sang anak. Tapi ibu-ibu, bapak sekalian rahmati Allah, akan datang hari di mana orang tua tidak akan peduli dengan sang anak sekalipun. Sehingga Allah katakan, يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ومنسيا برتقوى لأندا kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan takutlah anda datangnya hari yang orang tua sama sekali tidak bisa menolong anaknya, yang anak sama sekali tidak bisa menolong apapun untuk ayahnya, betul-betul masing-masing tinggal mengandalkan rahmat Allah dan amal yang telah dia siapkan ketika hidup di dunianya. Bagus sekali ya. Maka pada hari itu betul-betul setiap orang bahkan kalau bisa akan dia korbankan orang lain walaupun anak kandungnya sendiri seandainya belum cukup ya Allah akan saya tambah dengan istri dan saudaraku. Kalau belum cukup ya Allah akan saya tambah keluarga besarku. Kalau belum cukup ya Allah silahkan seluruh manusia di muka bumi engkau masukkan ke neraka thumma yungji kemudian dia diselamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala akan tapi Allah yang telah mengutus rasulnya dan menyambung dengan para ulama yang datang berikutnya yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala Allah katakan kalla innaha ladha nazza'ata lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fawa sekali-kali tidak bisa wahai hambaku Jahanam adalah adab yang menyala-nyala. Yang adabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Yang jahanam akan mengundang setiap orang yang mereka berpaling dari agama. Dan dia hanya mengumpulkan harta tapi tidak pernah dikeluarkan di jalan Allah Swt. wa taala. Bapak-bapak, Ibu sekalian rahmati Allah, sungguh ayat-ayat yang kita bacakan ini semuanya mengingatkan kepada kita bahwa dunia seisinya seandainya di tangan kita totalitas tetap tidak akan bisa untuk menebus kesulitan di hari kita menghadap Allah hanya dengan iman dan Islam kita kita menyelamatkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh karena itulah pertama kali nikmat yang harus kita rengkuh harus kita rawat jangan sampai rusak apalagi hilang yaitu nikmatul iman dan nikmatul Islam Bapak sekalian, catatan yang kedua, seorang ulama kita mengatakan kepada kita setelah mengingatkan nikmat yang pertama ini, ada nikmat yang sangat bermanfaat, yang sangat besar maknanya. Yaitu nikmat kita diberikan kefahaman oleh Allah tentang agama. Sebagaimana dalam hadis yang telah kita bacakan, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kendaki kebaikan baginya, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Bapak-bapak, ibu-ibu, waktu kita hampir habis. 5 menit lagi, Pak. Saya hanya ingin mengingatkan sedikit. Orang itu kalau tidak diberikan kefahaman agama, Pak. Seandainya orang ini punya, seandainya orang ini tidak punya kecenderungan kepada agama, hatinya malas-malas bersentuhan dengan agama, maka betul-betul dengan tidak dia faham agama itu, syaitan akan menenggelamkan dalam lautan syahwat sehingga hidup itu kalau Allah memberikan tamsil minta maaf Allah katakan hidupnya itu betul-betul akan tenggelam dalam kehidupan ala binatang ala ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun mereka itu seperti binatang. Pengen telanjang-telanjang, pengen zina-zina, pengen mendem-mendem. Dia pengen bebas, free sex, bebas semaunya. Nggak tahu malu. Dia betul-betul akan menjadi orang yang tidak tahu tentang harga dirinya sebagai manusia. Ini ketika orang tanpa agama. Dia tidak pernah mendapatkan pembelajaran Islam dari guru, dari ustadz, dari kiai, dari kini syekh. Tidak pernah mendapatkan pelajaran agama sehingga betul-betul dia tidak faham bagaimana hidup, menjalani hidup yang ada adalah mengikuti syahwat dan kesenangan syahwat, pengen membunuh membunuh, pengen dia mem ingin pengen mendolim orang dia dolimi, dia pengen yaitu melakukan apapun dia wujudkan tanpa ada penghalang sama sekali untuk melampiaskan segala keinginan dia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah, ketika Nabi kita menggambarkan tentang buruknya akhir zaman, walayabqa dan tidak akan tersisa kecuali syirarun nas, kecuali manusia-manusia terjelek Ya taharujuna taharujul humur. ya taharujuna taharujul humur. Mereka ini minta maaf akan mendatangi perempuan-perempuan seperti khimar-khimar yang pengen mendatangi. Dia lampiaskan fituru ini fit uh, ini fituri. Dia jelas dia lampiaskan di jalan-jalan. Itu digambarkan Nabi dalam hadis akhir zaman betul-betul perzinaan merebak di mana-mana. Kalau di negeri kita mungkin Pak, kita belum melihat langsung atau mungkin masih sangat asing. Tapi di negeri-negeri barat yang betul-betul mereka tidak mengenal Allah dan agama dengan benar, mereka sebagian mereka membuat pulau telanjang bebas kaum nudis, don beleteng, setengah beleteng. Mereka semuanya masuk ke situ betul-betul telanjang bulat. Laki perempuan sehingga tidak beda dengan binatang. Mau zina, mau ganti-ganti pasangan, itu semuanya adalah mereka tinggal mengendaki bagaimana yang mereka inginkan. Bagaimana mereka betul di jalan-jalan penuh dengan orang-orang yang mereka itu seenaknya melakukan perbuatan-perbuatan tidak senonoh dan negeri kita betul-betul negeri yang tercemar dengan budaya barat yang tidak mengenal Allah sehingga begitu sangat pesat perkembangan kerusakan di negeri kita. Khususnya diantaranya dalam hal persinaan. Bagaimana orang mereka berzina, dia rekam sendiri, dia unggah sendiri, dia unggah, dia unggah sendiri. Dia pamerkan kepada orang. Ini betul-betul perbuatan yang sudah total tidak memiliki rasa malu. Dan itulah kata Nabi, idam idalam tastahi fasna maksyita. Nek randu isin sak gelemu katanya. Kalau nggak punya malu, sak karepmu. Silahkan mau antu Anda perbuat apapun. Sebab memang malu itu yang menjadikan orang kemudian punya adab, punya sopan santun. Seandainya seorang ayah tidak malu, tidak punya rasa malu, dia tidak akan open kepada anak. Seandainya anak tidak punya rasa malu, dia tidak akan bakti kepada orang tua. Seandainya tuan rumah tidak punya rasa malu, dia tidak akan peduli dengan tamu. Seandainya orang tidak punya rasa malu, sungguh dia akan berbuat dengan seperti apa yang dia mau. Bos kalian, betul-betul keburukan apabila seorang tidak bersama dengan Islam. Kemudian, Bapak Ibu, Seandainya orang yang tidak faham agama ini, dia punya semangat beragama yang tinggi. Kita catat baik-baik. Seandainya orang yang punya semangat agama ini, dia tidak punya kefahaman agama yang baik, minta maaf, bos kalian, dia akan bisa keblondrok-blondrok. Tahu nggak pak? Dia akan bisa kebelasuk-belasuk kita pernah di Bali ini ada bom yang menggegerkan sampai dunia. Bom Bali. Orang-orang yang mereka melakukan perbuatan ini Pak Bukan orang-orang yang mereka ahlu syahwat Bukan tukang mendem Bukan tukang judi Bukan orang yang mereka itu suka mabuk-mabuan Bukan anak-anak jalanan, preman mereka orang-orang yang punya pemahaman agama. Mereka orang punya semangat memiliki semangat agama, tetapi tidak disertai dengan pemahaman yang baik dan benar. Sehingga tahu-tahu ketika dia berguru ke ustadz, kelihatannya rajin datang ke pengajian, Tahu-tahu pulangnya dia kafirkan bapaknya, kafirkan ibunya, kafirkan kakaknya, kafirkan tetangganya, kafirkan camatnya, kafirkan bupatinya, kafirkan presidennya, semuanya kafir. Dan itu adalah hasil pemahaman Berburu kepada seorang ustadz. Inilah diantaranya ketika seorang punya semangat agama dan dia tidak disertai dengan pemahaman yang benar. Bapak-bapak, ibu-ibu, Apalagi sekelas kita yang gampang dikafirkan seperti ini. Coba, apa kurangnya keutamaan sahabat Ali bin Abi Thalib? Apa coba kurangnya? Dia masuk Islam semenjak kecil langsung di bawah tangan Nabi. Dia adalah sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan Nabi dengan takyin mengatakan Ali adalah ahlul jannah. Tetapi toh demikian orang-orang khawarij, orang-orang yang punya pemikiran menyimpang, mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Apalagi hanya sekelas orang-orang seperti kita-kita yang gampang, yang banyak kekurangannya. Gak ada jaminan surganya. Tidak jelas maksudnya itu jaminan surganya belum ditakyin. Belum di apa ditakyin itu? Belum dipastikan oleh Nabi fulan ahlul jannah. Ini Ali sudah dipastikan dipuji oleh Nabi, menantu beliau, mena, yaitu suami anak tercinta beliau, sepupu beliau tetap dikafirkan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita diberikan kecenderungan kuat untuk belajar agama bersama dengan guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita yang betul-betul membimbing kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana para sahabat berguru kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa istiqomah dalam dalam memegang agama ini sampai nanti kita bertemu Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dipanggil oleh Allah dengan panggilan indah ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah Farkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bapak sekalian, kira-kira seperti inilah kita sampaikan sekilas. Minta maaf waktu kita sudah habis. Satu jam sudah berlalu. Karena tadi sudah sebutkan panitia satu jam kira-kira bicara. Berikutnya seandainya Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Insya Allah kalau bisa kita jawab. Kalau tidak saya yang bertanya aja Pak. Saya bertanya dan saya kasih hadiah Apa artinya hadis Nabi mayuriti bi khairan yufaqihu fiddin? Apa Pak? Orang yang Iya, para fiik, enggak apa-apa Pak kurang-kurang dikit nggak apa-apa dimaafkan kemudian bos sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau diantaranya betul-betul memiliki semangat yang sangat kuat untuk menyampaikan hidayah kepada manusia. Coba bagaimana diantara cerita Nabi memiliki semangat yang besar monggo Pak jadi Rasulullah alaihi wasallam beliau walaupun tidak cuma walaupun dilema walaupun kita beliau ikhlas Oke, masya Allah, alhamdulillah, barakallahu fiq pak, monggo. Berikutnya, iya ibu-ibu, monggo ibu-ibu kalau mau jawab, Berikutnya sebutkan di antara mahalnya harga nikmat Islam. Ibu-ibu silakan jawab. Sebutkan di antara mahalnya harga nikmat Islam. Ini monggo Bu. Gimana? Dengan besar ah. Dengar gak? Dengan sebesar emas pun Oh iya, saya benar Bu, nggak apa-apa. Terima kasih banyak. Berikutnya, siapakah istri Nabi yang paling dicintai oleh beliau? <laughs> Ibu-ibu ajalah yang jawab, Bu. Monggo, Bu. Khadijah yang nggak apa-apa, Bu. <laughs> Istri tua Khadijah. Siapakah istri muda yang paling cinta oleh Nabi? Ibu-ibu lagi. Oh iya betul semuanya bu. Siapakah istri Nabi yang menyerahkan jatahnya kepada Aisyah radhiyallahu anha? Tidak ada yang tahu. Hah? Siapa? <laughs> Sauta Iya Iya Terima silakan ambil hadiahnya semain kasihkan hadiah. Bapak-bapak sekarang Siapakah sepupu Nabi yang dikafirkan orang Khawarij? Monggo Pak. <laughs> Monggo Pak. Siapakah orang yang dikatakan oleh Nabi Sobron titik titik titik inna mau'itakumul jannah sabarlah wae titik titik titik sesungguhnya bagimu adalah surga <laughs> siapa pak Yasir keluarga Yasir Sabron ya ala yasir inna mau'ita kumul jannah. apa? Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala di antaranya mengatakan wala yas'alu hamimun hamiman. Apa artinya? Wala yas'alu hamimun hamiman. Atau masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi dan para sahabat Masjid apa Pak? Ibu-ibu? Mana? Semua Silahkan kasihkan hadiahnya kepada ibu-ibu Silahkan yang mana Masjid apakah yang dianjurkan oleh Nabi? nggak ada Pak? Apa? Itu diror ya. Kemudian apa di antara apa di antara contoh bahwasanya apabila Allah mengendaki kebaikan baginya Allah akan fahamkan dia tentang agama. Sebutkan di antara contoh atau penjelasan bahwasanya betul-betul hanya orang Allah kendaki kebaikan eh, orang Allah yang faham agama yang Allah kendaki kebaikan bagi dia. Monggo Pak. Bos <laughs> kalian Siapakah di antara nama sahabiat yang namanya disucikan oleh Allah dari langit. Ibu-ibu silakan. Ada nggak ibu-ibu? Ada. Siapakah nama sahabat sahabiah sahabat wanita yang namanya disucikan oleh Allah dari langit? Siapa Bu? Atau siapakah nama sahabat wanita yang dianggap oleh orang Syiah sebagai pelacur? Ibu-ibu silakan diambil hadiahnya siapa yang jawab? Siapakah raja yang berniat menghancurkan Ka'bah? Bapak-bapak, silahkan Pak, diambil Pak. Yang terakhir, yang terakhir, siapakah yang hafal juz amma? Siapakah yang hafal surat Al-Fajr? Jangan yasir lah. <laughs> Bapak sekalian, Demikianlah mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi Bapak Ibu sekalian dan kita semuanya dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita sebagaimana kita bertemu karena Allah di masjid ini. Mudah-mudahan Allah pertemuan kita kelak di Jannatul Naim ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan minta maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang masih hidup di antara kalian akan melihat penyelisihan dari agama ini yang sangat banyak menyelisi akidahnya, menyelisi akhlaknya, menyelisi ibadahnya, menyelisi pemikirannya. Kemudian kata Nabi, ketika Anda melihat penyelisihan yang banyak seperti itu, Alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin tamassaku wa addu 'alaiha binawajid Nabi di antaranya katakan ketika Anda melihat berbagai macam penyelisian dari agama yang banyak benar-benar peganglah sunnahku dan kalimat sunnah ini bapak sekalian bukan maksudnya adalah amal-amal sunnah salat sunnah puasa sunnah kemudian sedekah sunnah tapi sunnah dengan makna yaitu jalan beragama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga ajaran-ajaran beliau peganglah sunnahku dan sunnah para sahabatku berapa sunnah pak dua kemudian ketika Nabi mengatakan tamasaku biha domirnya itu ha atau huma di situ ha harusnya kalau umpamanya kita kembalikan kepada yang dua bagaimana tamasaku bihima tapi Nabi katakan dengan hak. Artinya bahwa sunnah para sahabat ini menyatu dengan sunnah Nabi. Barang siapa yang dia tidak mengikuti sunnahnya para sahabat, pasti dia tidak mengikuti sunnahnya Nabi. Barang siapa yang mengikuti sunnahnya Nabi, pasti dia akan mengikuti sunnahnya para sahabat. Itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kita hidup di zaman diantaranya Orang pengen dengan sunnah Nabi tapi enggak mau dengan sunnah sahabat, enggak bisa. Karena ini satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Barang siapa memahami sunnah Nabi kemudian tanpa sunnah para sahabat, dijamin pasti akan ke akan keliru. Ini yang mengatakan Allah sendiri. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا Barang siapa yang mendurakai Rasul setelah jelas baginya petunjuk Allah tidak mencukupkan hanya mendurakai Rasul di sini saja Kemudian ditambah dengan kelengkapannya yakni wayattabi ghaira sabilil Mukminin dan dia mengikuti jalannya selain kaum mukminin sehingga orang yang mendurakai Rasul pasti akan mengikuti selain jalannya mukminin. Orang yang mentaati Rasul pasti akan mengikuti jalannya kaum mukminin. Pertanyaannya siapa mukminin yang dimasukkan dalam ayat itu? Para ulama mereka mengatakan dengan tegas mereka adalah para sahabat Nabi Mukminin yang pertama kali diakui oleh Allah dengan takyin adalah para sahabat yang Allah katakan ulaika humus sadiqun. Mereka lah orang-orang yang betul-betul jujur dengan keimanannya, tidak berkhianat dengan keimanannya. Mereka ulaika muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung dengan iman yang mereka bawa ini adalah Allah alamatkan secara persis dengan tegas kepada para sahabat Ansar, Muhajirin dan Ansar. للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ini muhajirin والذين تبوأوا الدار والإيمان min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ula wa man yuqa syuha nafsi faulaika humul muflihun ini adalah ansar dengan jelas Allah katakan muhajiri dan ansar Kemudian kita tidak akan berserikat dengan pujian Allah kecuali kita mengikuti mereka sebagaimana Allah katakan ini dalam surat At-Taubah As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar orang-orang yang telah mendahului kita yang telah yang telah mendahului kita dalam menerima iman yaitu muhajirin dan ansar Kemudian berikutnya Allah katakan waladina tabauhum bi ihsanin dan orang yang mengikuti generasi Muhajirin asal dengan cara yang terbaik Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha dengan apa yang datang dari Allah. Tidak akan berserikat dengan keridhaan Allah kecuali dengan mengikuti jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga ini kata para ulama kunci ketiga dalam berislam yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an. Minta maaf. Pak. Ada kelompok di negeri ini yang pernah difonis sesat oleh kejaksaan tinggi yang kelompok ini adalah kelompok yang mereka ini suka mengkafirkan kaum muslimin yang apabila kita melihat kesehariannya mereka belajar Quran, belajar sunnah. Sekarang di mana letak sesatnya, Pak? Wong yang dibaca Quran dan sunnah tiap hari. Telusur punya telusur, ternyata karena pemahaman yang dipakai pemahaman amirnya, bukan pemahaman para sahabat dan para ulama yang membimbing dari zaman ke zaman, tapi kembalinya kepada pemahaman amirnya. Maka ini yang menjadi yaitu sebab menyimpangnya dari pemahaman yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu Pak. Saya kira ini Pak yang kita sampaikan. Terima kasih banyak. Dan kita maaf sekali lagi ibu kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dari satu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi nama saya Muhammad Allah saya cuma ingin menyampaikan amanah dari Pak Kaya Yusri karena kebetulan di buku ini eh, sangat susah sekali menghadirkan bapak-bapak e, dalam majelis taklim. Pertanyaan beliau kian-kian apa saja supaya bapak-bapak ini mau aktif dalam majelis taklim itu pertama. Kemudian dari saya sesuai dengan tema jadi barang siapa yang dihendaki Allah untuk menjadi baik, maka dimudahkan untuk memahami agama. Pertanyaan saya adalah, kenapa banyak orang yang paham agama itu dihukum? Kenapa banyak orang yang paham agama itu penjara? Dan kenapa banyak orang yang paham agama itu menjual umat untuk kepentingan dirinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Yang pertama Pak, untuk bisa menghadirkan eh, bapak-bapak, uh, ibu-ibu ke masjid, yang pertama adalah berdoa kepada Allah Swt agar Allah betul-betul memberikan taufik kepada hati-hati kaum muslimin sehingga dimudahkan Allah untuk datang ke masjid. Ini yang pokok yang pertama. Yang kedua, kita mencari sebab-sebab bagaimana bisa dakwah kita diterima dengan baik. Di antaranya, walaupun Nabi SAW itu bagaimanapun juga dimusuhinya, tapi yang jelas Nabi adalah orang yang membawakan agama ini dengan akhlakul karimah bahkan di puncak kemuliaan akhlak yang belum miliki. Sehingga apabila dimusuhi bukan karena akhlaknya Tetapi karena yaitu akidah yang dibawa kurang apa Nabi kita yang mulia soal dermawan paling dermawan soal santun paling santun soal ya ini ramah paling ramah tetapi tetap beliau dimusi Abu Dal dan Abu Lahab ini adalah sunatullah yang wajib setiap kita bersabar kemudian apabila kita ingin menarik Bapak Ibu sekalian ke masjid, Bapak-bapak yang minta maaf, Bapak-bapak yang Allah mudahkan rezekinya dalam hal ini, jangan segan-segan memberikan hadiah kepada kaum muslimin yang lainnya yang lebih dikatakan tahadu tahabu. Berilah hadiah biar saling mencintai di antara kalian dan tentu dengan yang lain-lainnya yang insya Allah masih sangat banyak dan yang wala alam bisawab akan tapi itu diantara sebab yang bisa kita sampaikan bagaimana kita sekalian bisa memudahkan kaum muslimin datang ke masjid dan jangan pelit-pelit kita untuk silaturahim kepada yakni kaum muslimin karena itu hak yang sangat tinggi sesungguhnya yang Nabi katakan ketika pertama kali perkataan didengar oleh Abdullah bin Salam satu di antaranya yakni abdus salam kemudian wa'ati ta'am kemudian wasilul arham wasalu bil wa nasuniyam tadkhulul jannata bisalam sebarkan salam dan ini Masya Allah Pak Coba kita renungkan doa ucapan dalam salam Bagaimana salam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada tiga ungkapan Sepertama salam Kedua rahmat Kedua ketiga barokah Apa itu selamat Pak? Selamat itu kita didoakan selamat di dunia, selamat di akhirat, selamat dari musibah yang menyengsarakan, selamat dari musibah agama yang membinasakan, sehingga betul-betul doa yang masya Allah. Mudah-mudahan Anda diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan di akhirat dari segala musibah yang akan membinasakan Anda. Ini doa yang luar biasa. Yang kedua, rahmat. Apa itu rahmat, saudara sekalian? Rahmat itu terhadap perkara yang telah lalu Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosanya terhadap perkara yang sedang kita lakukan sekarang ini dan akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan Allah menjaga kita dari ketergelinciran sehingga doa rahmat ini luar biasa. Barokah, apa itu barokah? Barokah adalah kasratul khair wa subutu. Banyaknya kebaikan dan tetapnya kebaikan. Sehingga orang yang didoakan barokah artinya mudah-mudahan kebaikan yang banyak selalu bersama dengan Anda dan mudah-mudahan Anda tetap berbuat baik dan kebaikan yang banyak. Masya Allah ini sebuah siar yang sangat luar biasa kandungannya. Di antaranya wasilul arham sambunglah silaturahim. Menyambung silaturahim baru sekalian ada tingkatannya. Kalau sekedar kita membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada kita, ini namanya al-mukafi. Sekedar membalas Orang yang menyambung silaturahim, orang yang memutuskan dengan kita, inilah hakikat orang yang menyambung silaturahim. Berat atau tidak, Pak? Berat atau tidak? Prakteknya sangat berat akan tapi itu yang kata Allah, "Wa ma yulqaha illa alladziina sabaru wa ma yulqaha illa dzu 'adzim." Tidak akan bisa mewujudkan perkara-perkara berat seperti ini kecuali orang yang betul bersabar dan orang-orang yang mendapatkan bagian yang sangat besar dalam kehidupan ini. Kemudian Kenapa banyak orang yang faham agama di penjara banyak agama tapi dia arus akhlaknya Al-Qur'an telah bercerita Pak dalam Al-Qur'an kesesatan manusia itu ada dua model ghairil maghdubi alaihim waladdallin al-maghdub yahudi kenapa orang yahudi dimurkai oleh Allah mereka memiliki ilmu tetapi mereka ini orang yang meninggalkan beramal dengan ilmunya Seperti diantaranya orang Yahudi berkaitan dengan Rasulullah betul-betul mengenal seperti anak kandungnya sendiri dan bahkan sering berkoar-koar dia akan memerangi orang-orang Madinah bersama Nabi yang akan datang. Tapi begitu Nabi yang datang bukan dari Bani Israel, maka mereka orang pertama kali mengingkari Rasulullah SAW. Yang kedua, Orang yang sesat karena mereka semangat beramal tetapi tidak didasari dengan ilmu. Sedangkan muslimin adalah orang yang berilmu dan semangat beramal dan orang yang beramal amalnya dibimbing dengan ilmu. Bukan ilmunya muslimin apabila tidak dilakukan, tidak diamalkan dan bukan amalnya muslimin kalau tidak didasarkan kepada ilmu. Demikian Pak. Sekilas-sekilas begitu mudah-mudahan bisa ditangkap dan bisa bermanfaat. Minta maaf sekali lagi dan kita cukup sekian. Mudah-mudahan bapak sekalian kita semuanya selalu dalam keberkahan dari awal hidup sampai kita kembali kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.